Allahumma hadha haramuka wa amnuka faharrim lahmi wa dami wa 'ala an wa aminni min 'adzabika yawma tub'atsu waj'alni min wa ahli ta'atik Artinya Ya Allah kota ini adalah tanah harammu dan tempat amanmu, maka hindarkanlah daging, darah, rambut dan kulitku dari neraka, dan selamatkanlah diriku dari siksamu pada hari engkau membangkitkan kembali hambamu, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu dekat dan taat kepadamu.